Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dan seluruh peserta al-hikmah Yang mudah-mudahan Allah ridho dan Allah cintai Ini adalah kajian audio WhatsApp Broadcast Channel Al-Hikmah Yang mudah-mudahan dengannya menjadi asbab Untuk kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini menghadirkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di setiap jengkal kehidupan kita. Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau membuka buku Sirah Nabawiyah atau buku perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjumpai di setiap kitab sirah bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah selama 23 tahun lamanya. Itu dihitung sejak pertama kali beliau menerima wahyu, yaitu di usianya yang ke-40. Di sepanjang 23 tahun itu, para ulama sirah membaginya menjadi dua fase yaitu 13 tahun fase Makkah dan 10 tahun fase Madinah. Di dalam kitab sirah manapun, hampir di semua kitab sirah, kalau kita mau melihat sirah itu uh, secara keseluruhan, maka kita akan menemukan sesuatu hal yang paling menarik dari setiap pembahasan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik saat beliau berdakwah di Makkah ataupun saat beliau berdakwah di Madinah. Contohnya ketika kita misalnya membuka uh, kitab sirah uh, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi uh, kitab sirah yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum maka kita akan menjumpai bahwasanya pembahasan dakwah Nabi di Mekah itu lebih tipis dibanding dengan pembahasan dakwah Nabi di Madinah. Padahal secara ukuran waktu dakwah Nabi di Mekah itu lebih lama dibanding dengan dakwah Nabi di Madinah. Bayangkan saja perbandingannya itu 13 tahun dan 10 tahun dan itu lebih lama di Mekah dan lebih tebal pembahasan di Madinah dibanding pembahasan dakwah Nabi di Mekah. Nah, pertanyaannya mengapa? Mengapa fase Madinah lebih panjang pembahasannya dibanding dengan fase Mekah yang 13 tahun itu? Nah, mengapa? Bahwasanya mengapa para ulama sirah membahas fase Madinah itu lebih panjang, lebih uh, tebal dibanding dengan pembahasan eh, Nabi di Makkah? Itu karena bahwasanya di fase Makkah adalah fase Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pondasi keimanan para sahabatnya. Sedangkan di fase Madinah adalah fase di mana Nabi berbicara tentang sistem tata negara, hubungan luar negeri, membangun pasar, diplomasi, bangun masjid, eh, mendirikan madrasah, mempersiapkan kekuatan militer, kemudian eh, membahas hukum negara, dan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerapan sistem syariat, maka di Madinahlah tempat Itulah mengapa fase Madinah pembahasannya jauh lebih panjang dibanding dengan pembahasan di fase Mekah. Karena fase Mekah lebih hanya fokus membangun karakter iman para sahabat, membangun pondasinya dan mengukuhkannya. Hal itu bisa kita lihat dari bagaimana karakteristik atau ciri khas isi kandungan dari ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Isi kandungan dari ayat-ayat makiyah itu mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya adalah berbicara tentang tauhid dan meninggalkan segala kemusyrikan. Jadi ini ciri khas dari ayat uh, makiyah yang pertama yaitu dia mempunyai ciri khas untuk uh, menanamkan tauhid di dalam hati para sahabat dan meninggalkan segala kemusyrikan dan ini adalah metode untuk memperkokoh iman kemudian ayat-ayat makiyah berbicara juga tentang uh, ayat-ayat kauniyah artinya ayat-ayat kauniyah itu uh, adalah ayat-ayat Allah yang berupa tanda atau wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Misal seperti Allah telah menciptakan langit yang luas sana yang berdiri kokoh tanpa tiang dan tak ada sedikit keretakan pun di atasnya. Kemudian Allah menciptakan bumi yang dihamparkan itu Kemudian Allah juga menciptakan gunung yang tinggi kokoh menjulang itu Allah menurunkan air hujan yang berkah dari langit yang membersihkan bumi setelah itu. Kemudian Allah menciptakan laut, Allah menciptakan api, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam jenis dan warna itu dan juga apa-apa yang ada pada diri kita seperti misalnya perbedaan suku, eh, kemudian perbedaan warna kulit, perbedaan jenis mata, hidung, dan lain sebagainya, ataupun yang ada pada diri kita sendiri semuanya adalah ciri khas dari ayat-ayat Makkiyah yang mana di dalamnya itu kalau kita merenungi tentang penciptaan langit, penciptaan bumi ah, dan seluruh ah, yang ada di sekitar kita ini maka itu dapat mengokohkan pondasi keimanan kita dan dapat membentuk karakter keimanan kita. Selain itu, isi kandungan ayat-ayat makiyah juga mempunyai ciri khas yang lain, yaitu ayat-ayat makiyah berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu. Artinya eh, ini berbicara masalah sejarah, baik sejarah dari kisah para nabi dan orang-orang soleh terdahulu, ataupun kisah-kisah orang yang Allah azab di masa lampau, supaya kita mau mengambil pelajarannya. Nah, mempelajari kisah ini belajar dari masa lalu, belajar dari sejarah. Ini dapat memperkokoh iman dan inilah metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara mengokohkan iman para sahabatnya, yaitu dengan ayat yang berupa kisah-kisah, kisah-kisah orang terdahulu. Itu, itu ciri khas ayat-ayat makiyah. Selain itu ayat-ayat makiyah juga berbicara tentang uh, surga neraka, Lalu kemudian Al-Quran juga berbicara tentang masalah kabar gembira dan peringatan. Itu ayat makiyah juga. Kemudian uh, berbicara tentang nikmat dan azab. Kemudian janji-janji Allah. Kemudian Allah juga berbicara uh, di ayat makiyah itu tentang hari kiamat, bagaimana proses terjadinya. Semua itu dapat memperkokoh iman para sahabat. Nah, ini adalah ciri khas ayat-ayat makiyah yang dijadikan Nabi sebagai metode pembentukan keimanan para sahabat. Oleh karenanya, kalau kita mau membentuk karakter iman kita, mau memperkokoh iman kita, atau kalau kita mau membentuk karakter dan memperkokoh iman murid-murid atau anak cucu kita, maka yang harus dipelajari atau diajarkan terlebih dahulu adalah isi dari kandungan ayat-ayat makiyah dan bukan dimulai dari ayat-ayat madaniyah. Karena ini urutan, urutan di dalam mempelajari atau mengajari ilmu Islam. Ini adalah konsep kurikulum Quran, konsep nubuah yang pernah melahirkan generasi terbaik seperti generasinya para sahabat dan para salafus soleh. Coba kita bayangkan kalau kita memulai belajar di Islam ini dari ayat-ayat yang sifatnya penuh dengan fikih, ayat-ayat beban. Karena fikih itu adalah beban dan itu adalah salah satu uh, ciri khas dari ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat Madinah yang isinya penerapan syariat seperti zakat, puasa, muamalah, jihad, hukum-hukum dan seterusnya. Itu semua itu semua beban. Itu semua beban. Dan coba Anda bayangkan kalau kita belajar Islam ini dimulai dari ayat-ayat yang bersifatnya beban seperti itu. Apa kira-kira yang akan terjadi? Hmm? Bahwasannya kita akan melihat ada orang yang baru berhijrah dari yang buruk ke yang baik, lalu kemudian belajar Islam dari ayat-ayat madaniyah, ayat yang penuh beban itu, maka dia pasti akan kaget dan tidak akan lama dia untuk berislam ini. Karena apa? Karena dia menganggap Islam ini eh, semuanya beban dan seterusnya karena belum apa-apa tiba-tiba ya, dikasih beban yang sangat berat sudah disuruh berpuasa bahkan puasa sunnah kemudian bahkan uh, disuruh uh, mengeluarkan sedekah sedekah yang frontal sebagainya itu semua beban atau ada seorang mu'alaf misalnya yang baru uh, berislam dan dia mencoba mempelajari Islam dari ayat-ayat madaniyah, ayat-ayat yang penuh fikih, ayat-ayat yang penuh beban itu. Maka karena imannya ini masih mudah rapuh, masih lemah. Kalau ibarat pohon itu masih tunas, lalu kemudian dia ditimpa dengan beban syariat yang begitu berat, maka iman yang masih rapuh itu, iman yang belum kokoh itu menjadi iman yang mudah cepat runtuh lantaran dipikulkan dengan beban-beban syariat yang sangat berat padahal imannya masih masih lemah lihatlah sebaliknya kalau kita memulai belajar Islam ini atau mengajarkan Islam ini dari kandungan ayat-ayat makiyah, ayat-ayat yang membentuk karakter iman kita. Maka seberat apapun beban syariat itu, baik puasa, zakat, haji, muamalah, bahkan ibadah berat seperti jihad sekalipun, ia tidak akan menjadi masalah ketika kita harus memikulnya. Seperti halnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Muhammad SAW sudah menempa iman mereka selama 13 tahun di Mekah, maka ketika Nabi Muhammad SAW menyeru mereka untuk uh, berjihad di tahun 2 Hijriah di Perang Badar, maka panggilan itu karena iman mereka sudah kokoh ketika dibebankan syariat jihad yang berat itu akan ringan sekali memikulnya. Karena apa? Karena iman mereka sudah dikokohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika mereka diserukan untuk Eh, mengeluarkan hartanya seperti Abdurrahman bin Auf dan Ustam bin Affan yang ketika Nabi uh, menyeru mereka untuk mengeluarkan hartanya, untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya. Maka yang mereka lakukan adalah mereka mengeluarkan harta itu dengan frontal. Karena apa? Karena iman mereka sudah kokoh sehingga ketika Nabi memikulkan beban syariat yang berat itu kepada mereka, maka mereka mampu dan sanggup bahkan ringan mereka memikulnya. Begitu juga dengan syariat-syariat yang lain. Bahkan lebih istimewa lagi. Ketika iman itu sudah kita kokohkan, ketika iman itu sudah menjadi karakter kita, maka kita pun akan istiqomah dalam melakukan amal ibadah, menjalankan syariat ini dengan utuh dan kita akan cepat mengerjakan semua syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mudah menjadi orang yang sangat ringan menjalankan puasa, baik puasa wajib bahkan puasa sunnah sekalipun. Akan mudah sekali kita melakukan itu. Kemudian kita akan menjadi orang yang jujur dan amanah ketika kita uh, bermuamalah dengan orang lain dan seterusnya. Itulah hasilnya kalau kita mempersiapkan pondasi iman kita terlebih dahulu sebelum memikul beban syariat yang berat-berat ini. Itulah hasilnya. Kalau, kalau kita mempersiapkan pondasi iman kita terlebih dahulu. Maka muslim mari kita periksa lagi cara kita belajar Islam ini. Kalau kita masih merasa susah untuk istiqomah di dalam menjalankan syariat ini, sholat mungkin sering bolong-bolong, atau misalnya uh, puasa pun demikian suka bolong-bolong kemudian kita masih merasa berat mengeluarkan harta untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf apalagi. Kalau kita masih merasa berat untuk itu semua, maka periksa lagi cara kita berislam ini. Periksa lagi kalau misalkan kita masih merasa berat untuk memakai hijab yang Allah telah perintahkan untuk menutup aurat itu Periksalah lagi iman kita kalau Allah suruh kita berhijrah dari yang buruk ke yang baik kalau kemudian kita merasa berat meninggalkan yang buruk itu, periksa lagi cara kita berislam. Apakah kita belajar Islam ini uh, dengan urutan apa tidak, dengan menggunakan panduan wahyu apa tidak, ada kurikulumnya apa tidak, periksa kembali, tolong periksa kembali. Apakah kita ngaji kita, ngaji kita selama ini seperti itu, belajar kita Islam selama ini di sekolah-sekolah pun seperti itu, atau cara Anda mendidik anak cucu Anda, apakah pakai urutan atau pakai kurum apa tidak? Kalaupun ada kurikulum, ada urutannya itu seperti apa? Apakah itu seperti uh, yang yang dipandukan wahyu apa tidak? Apakah uh, konsep kurikulum itu sesuai dengan konsep kurikulum Lubuah atau konsep kurikulum uh, para salafus soleh? Tolong periksa kembali. Tolong periksa kembali uh, cara belajar kita, cara berislam kita, cara ngaji kita tentang Islam. Karena jangan-jangan itulah yang membuat kita uh, masih belum istiqomah di dalam mempelajari Islam. Karena jangan-jangan itulah mungkin yang menyebabkan mengapa kita hari ini masih uh, belum istiqomah menjalankan syariat-syariat Islam ini secara utuh. Mungkin itu yang membuat kita masih berat meninggalkan yang haram meninggalkan keburukan, masih berat untuk hijrah, masih berat untuk menutup aurat, mungkin itu penyebabnya. Kita belajar tidak menggunakan urutan, kita belajar tidak menggunakan kurikulum. Sehingga iman belum kokoh, iman belum kuat, kemudian kita memaksa diri untuk memikul syariat yang berat. Ini bukan berarti ayat-ayat fikih, ayat-ayat madaniyah itu tidak penting, bukan, bukan berarti itu, bukan tapi kita sedang berbicara tentang masalah urutan dalam berislam, urutan ngaji. Supaya apa? Supaya kita tidak keok, tidak runtuh iman kita. Ayat-ayat fikih itu wajib kita pelajari, harus karena dia yang akan mengawal sistem syariat ini. Karena dia yang akan mengawal uh, bagaimana sah apa tidak sahnya ibadah kita. Dia akan mengawal halal atau haramnya uh, perbuatan kita sangat penting, fikih itu sangat penting. Tetapi ini urutan cara belajar Islam. Tolong kokohkan iman kita terlebih dahulu. Fokuskan diri untuk mempelajari iman ini. Kokohkan ia. Karena kalau dia sudah kokoh, seberat apapun syariat ini, maka Anda akan ringan untuk memikulnya dan Anda akan cepat untuk melaksanakannya dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kokohkan iman. Maka muslimin, karena Islam itu sangat memperhatikan urutan. Karena Al-Quran pun turun berangsur-angsur itu karena mengikuti urutan. Dan inilah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara berangsur angsur supaya kita mau belajar bahwasanya belajar berislam itu itu punya urutan tidak sporadis, tidak sembarangan, tidak asal-asalan semua kita, tidak. Islam punya urutan itu. Islam punya kurikulum yang telah melahirkan generasi terbaik seperti generasi para sahabat dan salafus soleh. Walau a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan keluarga kita. Bagi Anda ingin mendapatkan kajian-kajian rutin dari Hikmah WhatsApp Broadcast Channel, Anda bisa langsung mendaftarnya dengan menyimpan kontak Al-Hikmah di smartphone Anda yaitu 087 785 062 975 lalu kemudian Anda mengirim via WhatsApp dengan format nama spasi asal daerah Anda Jazakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh في كتابي من كل كربي إن في